Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali melalui program yang secara rutin kita adakan setiap Selasa pagi. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kabair yang ke-60. Al-kabiratu as-sittun yaitu al-jadal wal mira' berdebat dan bersengketa. Al-jadal wal mira' haramnya dan dilarangnya berdebat dan bersengketa, berjidal. Ini merupakan salah satu di antara perkara yang harus dijauhi oleh seorang mukmin, yaitu hendaklah dia meninggalkan majelis jidal, meninggalkan majelis mira, majelis perdebatan, debat kusir yang justru hanya mendatangkan keburukan dan tidak mendatangkan manfaat. Menjauhkan hati dan menjauhkan orang itu dari kebenaran dan juga dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala telah mengecam al-mira, al-jidal dan al-khusumah. Ini termasuk kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan yang tercela yaitu mira, jidal dan khusumah. Allah Subhanahu wa taala ber, berfirman di dalam kitabnya dalam surat Al-Baqarah ayat 204 dan 205 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد dan di antara manusia ada orang-orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran isi hatinya. Padahal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling darimu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan di atasnya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam kitabnya dalam surat Maryam ayat 97 Fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qaumal ludda Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an ini dengan bahasamu agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang suka membangkang kaum al-ludda demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Zukhruf ayat 58 ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud untuk membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-ladad, al-ladud, kemudian al-khusumah, kemudian al-jidal. Nah ini adalah salah satu di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala membencinya. Al-Ghazali ya, mengatakan Al-mira ta'nuka fi kalamin li'idhari khalalin li'idhari khalalin fihi li ghairi ghardin siwa tahkiri qailihi wa idhari maziyatika alaihi ia mengatakan al-mira adalah engkau menjatuhkan ya, perkataan orang lain semata-mata untuk merendahkan orang yang mengatakannya dan untuk menunjukkan ke kelebihan dirimu. Inilah hakikat al-mira. Al-mira adalah engkau mencela atau merendahkan, menjatuhkan ucapan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan dan merendahkan orang yang mengucapkannya. Yang menjatuhkan orang itu dan menampakkan, menunjukkan kelebihan diri kita. Nah, itulah al-mira. Kemudian beliau mengatakan wa ammal jidal fa ibaratun an amrin yata'allaqu bi idharil madahib wa taqriruha. Sedangkan jidal adalah satu ungkapan yang berkaitan dengan pembelaan terhadap pendapat-pendapat yang kita pilih. Adapun khusumah wa amal khusumah adalah sikap keras kepala dalam pembicaraan guna mencapai maksud. اللجاج في الكلام ليستوفي به مقصودا من مال أو غيره وترة يكون ابتداء وترة يكون اعتراضا اعتراضا والمراء لا يكون إلا اعتراضا الخصومة adalah sikap keras Kengototan dalam pembicaraan Dalam perkataan Untuk mencapai tujuan Baik itu tujuan menyangkut harta ataupun yang lainnya. Ada kalanya seseorang itu memulai khusumah, pertengkaran dan ada kalanya hanya karena menyanggah. Sedangkan miro hanya ada sebagai sanggahan. Ya, dilakukan untuk menyanggah perkataan orang lain. Nah, itu miro. Nah, demikian ketiga ungkapan ini yaitu al-miro, al-jidal dan al-khusumah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sifat-sifat ini dan memerintahkan kita untuk menjauhinya. Al-Imam Nawawi mengatakan, "I'lam annal jidal qad yakunu bihaqqin wa qad yakunu bibatil." Beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya jidal kadangkala dilakukan dengan alasan yang benar ya bahwa jidal perdebatan itu kadangkala benar dan kadangkala pula salah itu dilakukan dengan tujuan yang benar dan kadangkala dilakukan untuk tujuan yang salah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan Surat An-Nahl ayat 100 eh, Surat An-Nahl eh, eh, surat Al-Ankabut ayat 46 Janganlah kamu mendebat ahli kitab janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang terbaik illa billati hiya ahsan dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wajadilhum billati hiya ahsan surat An-Nahl ayat 125 dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ma yujadilu ma yujadilu fi ayatillah illa illa alladziina kafaru dan tidaklah ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi di sini disebutkan dua tujuan berjidal, tujuan hak dan tujuan yang batil. Ya tujuannya untuk menampakkan kebenaran, untuk mencapai kebenaran, untuk meninggikan kebenaran atau jidal dengan tujuan untuk kebatilan, untuk mendukung dan membela kebatilan. Ya, untuk membela orang yang zalim, untuk membela suatu yang yang batil. Nah, ya seperti misalnya mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau memperdebatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang melakukannya hanyalah orang-orang yang kufur, yang kafir, yang tidak percaya kepada eh, ayat-ayat eh, Allah Subhanahu wa taala. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Al-Imam Nawawi melanjutkan perkataannya, Fa in kana al-jidal lil wuquf 'ala al-haq wa taqriruhu kana mahmudan. Apabila perdebatan apabila perdebatan itu ditujukan untuk mencari atau untuk mencari kebenaran atau untuk menetapkan kebenaran, untuk mengukuhkan kebenaran, maka ini adalah perdebatan yang terpuji. Dan jika untuk menolak kebenaran atau berdebat tanpa alasan ilmu, maka itulah yang tercela. Ya, wa in kana fi mudafa'atil haqq aw kana jidalan bi ghairi ilmin, debat kusir, kana madhmuman. Maka itulah debat yang tercela. Itu berdebat untuk menolak kebenaran, untuk menebarkan keraguan tentang kebenaran atau untuk menebarkan syubhat atau berdebat tanpa landasan ilmu. Yang dikenal dengan sebutan debat kusir, debat kedi kopi. Maka itu adalah tercelah. Ya, karena madmuman. Wa ala hadha tafsil nusus النصوص الوارد eh, nusus النصوص fi ibatihi wa dhammihi dan atas dasar inilah ya ditempatkan atau dipahami nas-nas yang memerintahkan ya jidal dan mencelanya ya karena di dalam ayat ada yang menetapkannya memerintahkannya dan ada yang mencelanya seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 46 dan surat An-Nahl ayat 125 ya Allah Subhanahu wa taala membolehkan jidal dengan cara yang terbaik wajadilhum billati hiya ahsan dan dalam surat Ghafir ayat 4 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yujadilu fi ayatillah illa alladzina kafaru. Tidaklah mendebat ya memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi ya diperinci sebagaimana yang telah disebutkan tadi ya apabila perdebatan itu untuk mencari kebenaran dan untuk mengukuhkan kebenaran untuk mendukung kebenaran mematahkan kebatilan maka itu adalah terpuji dan jika untuk menolak kebenaran, untuk menebarkan syubhat atau berdebat tanpa landasan ilmu, maka itulah yang tercelah. Qala ba'dul ulama, sebahagian ulama mengatakan, "Ma ra'ait ma ra'aitu syai'an adhhabu lid-din wa la anqasu lil muru'ah wa la ashghalu lil qalbi min al khusumah." Tidak ada sesuatu yang saya eh, tidak ada sesuatu yang saya lihat saya pandang lebih cepat menghilangkan agama, mengurangi harga diri, menjatuhkan harga diri, serta menyibukkan hati selain dari al-khusumah, yaitu perdebatan dan persengketaan. Ya, kita lihat dengan perdebatan kadang-kadang seorang itu tidak bisa menerima kebenaran yang ada di pihak lain. Ya, tidak mau menerima kebenaran yang ada di pihak lain ya dengan perdebatan itu tidak jarang kita lihat orang yang dipermalukan di hadapan orang banyak dan tidak sedikit kita lihat orang yang terlibat di dalam perdebatan atau jidal habis waktunya untuk mengurusi perdebatan dan jidal itu hatinya tersibukkan dengan hal itu ya terfokus pikirannya kepada ya perdebatan tersebut bahkan kadang-kadang dia nggak bisa tidur ya mungkin karena baik itu karena uh, dia menang dalam perdebatan ataupun kalah dalam perdebatan lebih-lebih lagi kalau kalah dalam perdebatan. Jadi para ulama mengatakan ma ra'aitu syai'an adhhabu lid-din wala anqasu lil muru'ah wala asghalu lil qalbi min al khusumah. Tidak ada aku lihat satu perkara yang da yang dapat menghilangkan agama, dapat menjatuhkan muru'ah harga diri dan dapat menyibukkan hati selain daripada ya, ya jatuh dalam eh, majelis perdebatan atau Eh, perdebatan atau eh, eh, persengketaan. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang kita dan memberikan targhib untuk meninggalkan uh, majelis perdebatan, Ya, karena Nabi SAW memberikan jaminan, ya, ya bagian tengah surga, ya, iman tarokal mira wa ingkana muhikan. Bagi yang meninggalkan mira ya, perdebatan, jidal, pertengkaran walaupun dia berada di pihak yang benar. Allah eh, Rasulullah sallallahu eh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menjamin bagian tengah sorga bagi orang-orang yang meninggalkan eh, majelis-majelis eh, perdebatan seperti itu. Nah, karena jarang kita lihat ya orang-orang yang hadir di majelis perdebatan mau menerima kebenaran yang ada di pihak lain. Ya, Ya jarang ada orang seperti Al-Imam Syafi'i yang mengatakan tidaklah aku ya berdialog dengan seseorang atau berdebat dengan seseorang melainkan aku berharap kebenaran itu keluar dari lisannya. Nah, jarang ada orang yang seperti Al-Imam Syafi'i ini. Cenderungnya orang yang hadir dalam majelis perdebatan atau yang terlibat dalam majelis perdebatan cenderung membela diri. Ya cenderung membenarkan diri walaupun jelas-jelas nyata dia berada di pihak yang salah. Tapi karena nggak ada orang yang mau air mukanya jatuh di hadapan orang lain, tidak ada orang yang mau dipermalukan, maka walau bagaimanapun, ya dia tetap membela pendapatnya, dia tetap tetap membela kelompoknya, dia tetap membela golongannya, walaupun jelas-jelas di pihak yang salah atau di, di pihak yang batil. Maka banyak sekali riwayat dari Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang e, mencela kita dan melarang kita dari majelis al-jidal ini. Ya di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Madalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون Tidaklah tersesat satu kaum setelah mendapat petunjuk, setelah mendapat hidayah, yaitu mereka keluar dari hidayah jatuh dalam kesesatan, melainkan kecuali karena mereka melakukan perdebatan. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan hanya untuk membantah saja, untuk berbantah-bantahan saja. Balhum kaumun khasimun. Bahkan mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Nah, jadi di dalam hadis ini jelas-jelas ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang kita ya mentahdir kita dari majelis-majelis e, perdebatan ya ya supaya menghindari majelis-majelis e, perdebatan karena tidak e, mendatangkan manfaat dan faedah apa-apa ya bahkan hidayah bisa tercabut ya dia dapat keluar ya dia bisa keluar dari hidayah jatuh dalam kesesatan karena mendatangi majelis-majelis perdebatan maka dari itu dikatakan bahwa majelis perdebatan itu adalah kuham. Ya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ia mengatakan innal husumata laha kuham. Ya sesungguhnya perdebatan itu dapat mendatangkan kuham. Ya kuham apa itu kuham? Kuham adalah al-mahalik. Dapat mendatangkan kebinasaan-kebinasaan. Ya. Seperti seperti kita lihat eh, kita uh, dikatakan oleh sebagian ulama tadi yaitu dapat menjatuhkan harga diri ya dapat uh, menghilangkan agama dan dapat menyibukkan hati dapat menyibukkan hati nah demikian pula Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kepada kita ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna abghadar rijali ilallahi al aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang yang paling keras penentangannya lagi pintar bersilat lidah, lihai bersilat lidah. Nah, bersilat lidah artinya pintar berjidal, ya pintar berdebat. Ikhwani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tapi tujuannya untuk kebatilan, ya bukan untuk mencari kebenaran. Diriwayatkan dari Zaid bin Hudair yang mengatakan bahwa Umar pernah berkata kepadaku, "Tahukah engkau perkara yang merobohkan Islam?" Maka dia menjawab tidak. Ya, Zaid Ziyad bin Hudair mengatakan tidak. Maka Umar mengatakan perkara yang merobohkan Islam adalah ketergenciran seorang alim, debat jidal seorang munafik tentang munafik tentang Al-Qur'an dan ketetapan hukum dari imam yang sesat, pemimpin yang sesat. Itulah yang merobohkan Islam. Jadi salah satunya adalah jidalnya orang munafik. Ya, jidalnya orang munafik, jidalnya ahli bid'ah. Maka ya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah mengatakan menja'ala dinahu ghardan lil khusumat aksyara syak atau dia mengatakan yuksirut tahawul ya barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan ya sebagai materi perjidalan perdebatan maka dia akan banyak keraguannya banyak ragu-ragunya dan ragu-ragu ini marot ini ini adalah penyakit fi qulubihim maradun ay syak yaitu pada hati orang-orang munafik ya ini adalah penyakit yang menghinggapi orang-orang munafik yaitu syak ragu dia terhadap sunnah ragu dia terhadap manhaj salaf ragu dia terhadap kebenaran Islam, ragu dia terhadap ajaran Islam, ragu terhadap sunnah, ragu terhadap indahnya sunnah, adilnya sunnah, agungnya sunnah. Ya, dia akan banyak ragu-ragunya. Wa yuksirut tahawul. dia akan banyak berpindah-pindah. Ya. Dia akan mengikuti orang yang menang debat. Ya. Dia akan mengikuti hawa nafsu. Nah, coba lihat orang-orang yang suka berdebat, ya ketika dia kalah berdebat dia ikut lawan debatnya. Nah, begitu terus ya hingga ya dia sering ber, apa namanya eh, senantiasa berpindah-pindah dari satu paham ke paham yang lain ya dari satu paham ke paham yang lain ya berdebat dengan khawarij menang khawarij dia ikut khawarij berdebat dengan rafidah eh, menang rafidah dia ikut rafidah ya berdebat dengan mu'tazilah menang mu'tazilah maka dia ikut mu'tazilah nah demikian ini orang yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan ya sebagai ajang perdebatan. Maka itulah yang dapat merobohkan Islam. Ya, ada seorang yang datang kepada Imam Malik dan mengajak beliau untuk berjidal, berdebat. Ya, maka Imam Malik mengatakan, "Adapun aku, aku adalah orang yang sudah yakin dengan agamaku. Carilah orang yang masih ragu seperti dirimu dan berdebatlah dengannya." Jadi Imam eh, Malik eh, bin Anas, ya Imam Darul Hijrah tidak melayani orang ini karena tujuan perdebatannya itu bukan untuk mencari kebenaran. Maka dari itu, ya, orang-orang yang kadang-kadang ingin berdebat dan dia menyelubungi, dia menutupi perdebatannya itu dengan seolah-olah bertanya. Nah, ini hati-hati, ya jangan diikuti ya karena ya ini akan e, menggiring kita kepada majelis perdebatan. Maka dari itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan barang siapa yang bertanya kepadaku mustafidan untuk mencari faedah Ya a'antuhu, aku akan membantunya, aku akan menjawabnya dan memberikan faedah kepadanya. Dan barang siapa yang ber, dan bagi dan barang siapa yang bertanya kepadaku untuk berdebat, berjidal, ya untuk membantah, ya, maka naqattuhu kata Syekhul Islam Demi maka aku akan mematahkannya. Ya, ada kadang-kadang sebagian orang datang kepada kita bertanya tentang ini itu, maksudnya adalah untuk berjidal, untuk menyebar syubhat. Maka hati-hati ya khususnya ya kaum munafikin yang alimul lisan ya, ya diriwayatkan oleh dari Utsman an eh, Abu Utsman An-Nahdi yang mengatakan aku duduk di bawah mimbar Umar saat itu beliau sedang menyampaikan khutbah kepada manusia ia berkata dalam khutbahnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi hadhihi ummah kullu munafikin alimil lisan. Sesungguhnya perkara yang sangat aku takutkan atas umat ini adalah orang munafik yang lihai bersilat lidah, pintar bersilat lidah. Ya mungkin pintar berorasi, ya memiliki retorika yang tinggi, akan tetapi tujuannya adalah untuk menyebarkan syubhat, menyebarkan bid'ah. Nah ini hati-hati. Ya Rasulullah saw juga mengatakan, ya celaan terhadap al-mira, ya khususnya tentang Al-Qur'an itu adalah kekufuran. Nabi SAW mengatakan al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Perdebatan tentang Al-Qur'an dapat menyeret pelakunya kepada kekufuran. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh bani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Nah, diberikan juga dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan, "Pada suatu hari aku datang menemui Rasulullah pagi-pagi buta. Beliau mendengar dua orang laki-laki sedang bertengkar tentang sebuah ayat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dengan rona wajah yang merah marah. Beliau berkata, beliau bersabda, "Inna mahalaka halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitab." Sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian adalah pertengkaran mereka tentang Alkitab, tentang kitab suci mereka. Ya. Dan Kisah yang serupa juga diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa satu hari Rasulullah SAW mendengar sejumlah orang sedang bertengkar itu tentang Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna ma halaka man bihada. Sesungguhnya Umat sebelum kalian binasa itu disebabkan mereka mempertentangkan satu ayat dalam kitab Allah dengan ayat yang lain. Ya darabu kitab Allahi ba'dahu bi ba'din. Disebabkan karena ini. Ya, disebabkan mereka mempertentangkan melaga ya satu ayat dalam kitab Allah dengan ayat yang lain dan ini bisa biasanya muncul dalam majelis-majelis perdebatan khususnya majelis eh, eh debat kusir ya perdebatan yang kadangkala menyeret orang-orang ataupun orang-orang yang, yang yang terlibat di situ kepada ya permusuhan ya bahkan mungkin perkelahian ya nah mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat dalam kitabullah itu saling membenarkan satu sama lainnya innama anzala kitab innama anzala kitab in unzila kitabullah yusaddiqu ba'duhu ba'dan Sesungguhnya uh, diturunkan kitabullah ini untuk membenarkan satu sama lainnya. Fala tukadzibu ba'dahu bi ba'din. Maka janganlah kalian saling uh, janganlah kalian uh, uh, mendustakan sebahagian dengan sebahagian yang lainnya atau melaga mempertentangkan sebahagian dengan sebahagian lainnya. Ya. Uh, Fama alimtum faqulu Wa ma jahiltum fakiluhu ila alimihi. Jika kalian mengetahui maksudnya maka katakanlah, sampaikanlah. Dan jika tidak, maka serahkanlah kepada yang mengetahuinya. Serahkanlah kepada yang mengetahuinya. Nah, maka dari itu ya hendaknya para akhafiddin, para pendengar yang berbahagia kita dapat menahan diri dan e, menjauhi ya majelis-majelis jidal ini. Ya terutama apabila ahlul ahwa yaitu ahli bid'ah ingin mengajak kita ke dalam majelis perdebatan yang tidak jelas di situ manfaatnya dan faedahnya ya maka hendaklah kita ya menjauhinya dan tidak meladeninya sebagaimana ya sikap yang ditunjukkan oleh para ulama salaf dahulu ya seperti uh, ada dua orang ya dakhala rajulani ala Muhammad bin Sirin min ahli al-ahwa ada dua orang laki-laki yang masuk menemui Muhammad bin Sirin dari kalangan ahli bid'ah. Dua orang laki-laki dari kalangan ahli bid'ah menemui Muhammad bin Sirin. Fakola, keduanya berkata, "Ya Abu Bakrin, nuhaddisuka bi hadis." Wahai Abu Bakar, kami ingin menyampaikan kepadamu satu hadis. Qala la. Maka beliau mengatakan tidak. Qala keduanya berkata lagi, Panakrau 'alaika ayatan min kitabillah." Kalau begitu kami bacakan kepadamu satu ayat dari kitabullah. Beliau mengatakan la, tidak. Kal, maka lalu beliau mengatakan takumani anni wa illakum tu. Kalian pergi atau aku yang pergi? Kata beliau. Fakomar rajulan, maka kedua laki-laki itu pun pergi. Ya, fakhoraja keluar, kemudian keluar dari majelis. Jadi Muhammad bin Sirin tidak melayani perdebatan mereka karena tujuan mereka membacakan ayat ini adalah untuk menyebarkan syubhat dan untuk berdebat, mendebatnya. Ya, faqama ba'dul qaum. Maka salah seorang yang hadir di majelis mengatakan kepada beliau, "Maka na 'alaika ayyaqra'a ayatan." Ya. Bukankah tidak mengapa? Apa salahnya? Nah, ini kadang-kadang orang-orang awam ataupun orang-orang yang tidak mengerti, ya dalilnya itu apa salahnya? Ya apa salahnya keduanya membacakan satu ayat? Ya, maka beliau mengatakan ini itu ayat roa ayatan fayuharifaniha fayuqirru fi kolbi. Aku khawatir, aku tidak suka keduanya membacakan satu ayat lalu mereka menyelewengkan maksudnya, menyelewengkan maknanya, ya. Mentahrif maknanya, menyelewengkan maknanya, fayuqirru fi kolbi. Lalu masuk ya subhat itu ke dalam hatiku. Nah, begitulah dahulu ya para salaf yaitu menjaga hati mereka dari subhat. ya, subhat subhat ahli bid'ah yang biasa dihembuskan ataupun disebarkan di majelis-majelis jidal. Seperti juga yang berlaku pada Taus dan anaknya. Ya, pada suatu ketika datang seorang Mu'tazilah, ya, yang ingin berbicara di hadapannya, berbicara di hadapannya. Faqal dia mengatakan ya uh, uh, uh, uh, disebutkan oleh perawi tersebut yaitu Ma'mar bin Rashid yang meriwayatkan uh, riwayat ini dia mengatakan fa'adkhala Tawus isbu'aihi ya fi udunaihi ya Tawus memasukkan kedua jarinya ke dalam telinganya dan berkata kepada anaknya Aibani adkhil isbu'aika fi udunaik masukkan jarimu ke telingamu wasdud wala tasma' min kalamihi syai'an ya kencangkan dan jangan dengar ya, sedikit pun dari perkataannya. Ma'mar mengatakan, ya Ma'mar yang meriwayatkan riwayat ini mengatakan, ya yakni annal qalba da'if, yaitu karena hati itu lemah. Dan ya di majelis-majelis jidal ini kadang-kadang itu disebarkan subuhat-subuhat ahli bid'ah yang membuat hati kita lemah, masuknya subuhat tanpa terasa ke dalam benak kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Maka dari itu ya eh, Al-Imam Zahabi di dalam kitab Syiar Alamun Nubala yang menukil kepada kita bahwa para ulama dahulu dan sekarang dahulu sampai sekarang maksudnya pada sampai zaman beliau senantiasa berpesan kepada murid-muridnya annal qalba da'if wasyubah khattafah wal qulubu da'ifah bahwa syubhat itu cepat sambarannya cepat sekali sambarannya ya wal qulubu da'ifah sementara hati itu lemah sementara hati itu lemah nah demikian Nah, Abdul Razak as sunani penulis kitab Al-Musannaf, Musannaf Abdul Razak, ya satu ketika didatangi oleh Ibrahim bin Abi Yahya. Nah, ini adalah orang yang tertular eh, pemikiran Mu'tazilah, Ibrahim bin Abi Yahya. Ya, ia didatangi oleh Ibrahim bin Abi Yahya dan Ibrahim bin Abi Yahya berkata, "Inni aral al-Mu'tazilah indakum katsir." Aku lihat orang-orang Mu'tazilah di sini sangat banyak. Maka Abdul Razak menjawab, "Na'am, Iya benar. Wahum yaz'umuna annaka minhum. Wahum yaz'amuna annaka minhum dan mereka mengklaim bahwasanya kamu termasuk dari mereka. Kamu ikut mazhab dan manhaj mereka, pemikiran mereka. Ya, melihat ya kartunya sudah ketahuan, ya topengnya sudah terbuka, maka Ibrahim bin Abi Yahya mengatakan kepada Abdul Razak, ya, Afala tadkhul ma'iya hadzal hanud hatta ukallimaka. Ya, marilah sini masuk ke dalam kedai kecil ini, ke, ke dalam toko ini. Ya, hingga kita bicara dulu. Kita dialog dulu hatta ukallimaka, aku ingin dialog denganmu. Ya, mungkin ya yang, ya, yang dimaksud dengan dialog ini adalah jidal yang menyampaikan syubhat, menyampaikan syubhat-syubhat Mu'tazilah maka kultu ya eh, Abdul Razak menjawab la. Tidak, tidak mau. Qal Ibrahim bin Abi Yahya bertanya lagi, "Lima, kenapa?" Qultu ya Abdul Razak mengatakan annal qalba da'if. Karena hati itu lemah. Wa innad din laisa liman golab. Dan bahwasanya agama itu bukanlah milik orang yang menang, menang debat. Wah, kalau menang debat berarti dialah yang benar. Ya bukan seperti itu, agama bukan seperti itu. Nah demikianlah uh, eh, ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia ya uh, uh, pentingnya kita menjaga hati dari subhat-subhat ahli bid'ah yang biasa disebarkan itu, disampaikan itu di majelis-majelis jidal. Nah, orang yang suka mendengarkan subhat ahli bid'ah ya, senang berjidal, berdebat, ini akan dapat hukuman dia. Yaitu apa? akan dicabut, akan dicabut ismah darinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin eh, Nadar atau Muhammad bin Nasr Al-Harithi dia mengatakan man asgha sam'ahu ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lamu annahu sahibi bid'ah annahu sahibu bid'ah nuzi'at minhul ismah wa wukila ila nafsihi wal billah Barang siapa memasang telinganya untuk mendengarkan seorang pelaku bid'ah dan dia memahami dan mengetahui bahwasanya itu adalah ahlu bid'ah maka akan dicabut ismah perlindungan darinya dan dia diserahkan ya kepada dirinya sendiri. Ya dia dia diserahkan kepada dirinya sendiri. Nah demikian. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Maka janganlah sekali-kali ya kita uh, uh, apa namanya uh, mendatangi majelis perdebatan, ya mendatangi majelis perdebatan ataupun meladeni ahli bid'ah ya untuk berdebat tentang agama kita. Karena susah ya seorang itu bertaubat dari bid'ah dan seorang ahli bid'ah itu susah untuk bertaubat. Ya, syubhat itu kalau sudah masuk susah untuk keluar. Ya, ya kita katakan ulama selevel al-Imam Al-Ghazali, dia menelan ilmu filsafat kata al-Imam al adzhabi Dia ingin memuntahkan ilmu filsafat itu tapi tidak tuntas. Ya, itu al-Imam Al-Ghazali. Ya, nah demikian. Maka dari itu ya uh, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ya al uh, eh, al bid'atu ahabbu ila iblis min ma'siyah. Ya. Al ma'siyah eh, al bid'ah bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena al ma'siyah al ma'siyatu yutabu 'alaiha. Al maksiyah masih bisa orang itu bertaubat darinya. Amal bid'ah fala yutabu alaih. Adapun bid'ah maka susah orang itu untuk bertaubat ya e, darinya. Nah demikian, susah untuk bertaubat darinya. Ya seperti ya riwayat yang sampai kepada kita dari e, Ayub As-Sikhtiyani ya Salam bin Abi Moti mengatakan Raju, e, qala rajulun li Ayub ada seorang laki-laki yang berkata kepada Ayub Ayub As-Sakhtiyani, "Ya Abu Bakrin, anna Amr bin Ubaid qad roja'an an bahwasanya Amr bin Ubay tokoh Mu'tazilah, dia telah rujuk dari pemikirannya. Qal maka Ayub As-Sakhtiyani mengatakan annahu lam yarji. Dia belum rujuk. Qala bala ya Abu Bakrin, annahu qad raja'a. Ya, sungguh wahai Abu Bakar dia sudah rujuk. Maka Abu Ayub Ayub As-Sakhtiyani mengatakan annahu lam yarji sampai tiga kali. Ama annahu lam yarji. Adapun dia belum rujuk, amma sami'ta ila qawlihi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merukuna minad din kama yamruku saham minar ramiyah thumma la ya'uduna fihi hatta yarji'u saham ila fuqih. Ya, tidakkah engkau dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ya uh, kaum khawarij itu keluar dari agama, ya keluar dari sunnah sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya ya kemudian tidak akan kembali mereka itu ke, eh, kepada sunnah itu ya hatta yarji as-saham ila hingga, eh, hingga ya anak panah kembali kepada busurnya. Jarang anak panah dan tidak pernah anak panah itu kalau sudah melesat keluar kembali ke busurnya. Nah demikian. Begitulah susahnya ya seorang ahli bid'ah itu ya bertaubat dan rujuk dari pemikirannya ya illa rahimahullah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wa qalilun mahum sangat sedikit gitu ya nah demikian nah maka dari itu ya ulama dahulu sampai sekarang senantiasa eh, menjaga ya telinga mereka eh, dari mendengarkan eh, perkataan-perkataan eh, ahli bid'ah seperti Ayub as sakhtiani ada seorang laki-laki dari kalangan ahli bid'ah ya dia mengatakan as'aluka an kalimah aku ingin bertanya kepada kepadamu tentang satu kalimat ada seorang ahli bid'ah datang kepada Ayub As-Sikhtiyani dan mengatakan aku ingin menyampaikan kepadamu bertanya kepadamu tentang satu kalimat fawalla Ayub Ayub tidak meladeninya dan dia mengatakan la wala nisfa kalimah tidak walaupun setengah kalimat ya yusyiru bi usbu'ihi Biasa ya, seraya beliau mengisyaratkan dengan jari beliau. Nah demikian. Ya, nah demikian. Maka ya ikhwanifiddin, para pendengar yang berbahagia, agama kita ini adalah darah dan daging kita sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, ya dinaka dinaka innama huwa lah damuka walah muka. Jaga agamamu, jaga agamamu. Sesungguhnya agamamu itu adalah darah dan dagingmu. Jangan bermain-main dalam urusan agamamu. Ya, karena musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama. Yaitu tersesatnya seorang itu dari sunnah dan Islam, dari Islam dan sunnah. Waliyadzubillah. Maka Malik bin Anas mengatakan, "Mahma tala'abta bihi min syai'in, fala tala'aban nabi amri dinik." Apapun permainan yang kamu sukai, kamu bermain-main ini dan itu, maka satu saja jangan jadi, jadi dijadikan permainan, yaitu janganlah kamu jadikan, janganlah kamu bermain-main dalam urusan agamamu. Ya, janganlah kamu bermain-main dalam urusan agamamu. Nah demikianlah ya para pendengar yang berbahagia. Mudah-mudahan uh, ini bermanfaat bagi kita dan eh, yang terakhir saya sampaikan di sini riwayat dari Yunus bin Ubaid bagaimana beliau memproteksi anak eh, murid-murid beliau dan anak beliau ya dari uh, mendengar syubhat ya ahli bid'ah. Ya, uh, Sa'id meriwayatkan meriwayatkan dia mengatakan qala lana Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid berkata kepada kami, "La tujalisu Amr bin Ubaid." Janganlah kalian bermajelis dengan Amr bin Ubaid, yaitu tokoh Mu'tazilah. Faqama ilaihi rajulun, faqal, "Ya Abu Abdullah, maka bangkitlah seorang laki-laki dan berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdullah," yaitu kunyahnya Yunus bin Ubaid. Inna katanhana an mujalasati Amr bin Ubaid. Kamu melarang kami bermajlis dengan Amr bin Ubaid. Wa ibnu ibnuka qad kharaja min indihil an. Sementara coba lihat anakmu, putramu baru saja tadi keluar dari majlisnya Amr. Faqal, maka Yunus pun mengatakan, "Alayya bihi, bawa dia kemari." Ya, bawa dia kemari. Maka setelah dibawa ke hadapan Yunus, dia mengatakan, "Ya ya, wahai anakku, kunta inda Amr bin Ubaid? Apakah kamu tadi hadir di majelis Amr bin Ubaid?" Faqal wallahi ma dakhaltu alayya mukhtaran, alaihi mukhtaran. Maka anaknya menjawab, "Demi Allah, wahai ayahku, tidaklah aku hadir di situ dengan sengaja, ya, dengan kesenangan hati atau memilih memang ingin datang ke situ. Wa ma istashabani rajulun. Aku hanya mengawani seseorang, menemani seseorang. Ya, padahal tu ma'ahu fi hajatin lahu. Dia punya keperluan di situ dan aku ikut bersamanya. Namun Yunus tidak puas dengan jawaban anaknya ini. Dia mengatakan kepada anaknya, "Ya bani, wahai anakku, anhaka aniz zina wasyurbal khamri was Wahai anakku, aku telah melarangmu dari zina Aku melarangmu minum khamar. Aku melarangmu mencuri. Wala an talqallah azza wa jalla bihinna ajma ahabbu ilayya min an bi ra'yi amr wa ashabi amr. Namun, seandainya engkau bertemu dengan Allah dengan membawa dosa-dosa itu seluruhnya, itu lebih aku sukai daripada engkau datang kepada Allah, datang menemui Allah dengan membawa pemikiran Amr ataupun pemikiran teman-temannya Amr ya Amr dan teman-temannya. Jadi ahli bid'ah itu ada teman-temannya juga dia yang membawa dan mengasuh pemikiran yang sama. Maka hati-hatilah. Nah demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an dan kita tutup dengan uh, apa namanya perkataan uh, uh, Imam Ahmad bin Hanbal ya ihdaril bid'ah kullaha wa la tusawir ahadan min ahlil bid'ah fi amri dinik tinggalkanlah bid'ah itu seluruhnya. Jangan pilih pilih bid'ah. Ya, wah bid'ah ini ini bisa nih masih bisa diikuti. Wah kalau bid'ah ini nggak bisa. Tidak. Eh dari bid'ah kullaha kata alimah Imam Wah kalau khawarij masih bisa diikuti, masih ada sunnah-sunnahnya sedikit. Ya kalau um, murjiah ataupun mu'tazilah nggak diikuti. Tidak. Eh dari bid'ah kullaha. Jauhilah bid'ah itu seluruhnya. Talak tiga dengan ahli bid'ah. Wala tusawir ahadan min ahli bid'ah fi amri dinik. Jangan kamu bertukar pikiran dengan seorang pun dari kalangan ahli bid'ah dalam urusan agamamu. Nah, demikianlah para pendengar yang berbahagia mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku luka lihada. Astaghfirullahalaihi walakum muslimin innahu huwal ghafur rahim. Nah, nah, sekarang jazakallah khair barakallah atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan al-kabair atau dosa-dosa besar dan telah kita simak bersama yaitu dosa besar perdebatan yang eh, perdebatan yang tanpa menggunakan dalil dan mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua dan untuk selanjutnya kami mengundang kepada Anda para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 dan di pertanyaan pesan singkat di 0819896543 dan tentunya kami mengharapkan pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kesempatan pertama kami berikan di layanan line telepon. Halo Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Abu Sarif Tanjung Priuk. Silahkan Pak Abu Sarif. E, e, bersamaan sekarang nih bulan e, Muharram atau Hijrah. Itu satu riwayat waktu e, Rasulullah dikepung oleh para musuh-musuhnya. Kemudian kan e, sahabat Ali yang menggantikan tempat tidurnya. Waktu mau keluar, Nabi Muhammad itu katanya membaca Yasin tiga kali sehingga para musyrik tidak bisa melihat apakah ini ada riwayatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, eh, riwayatnya secara umum itu disebutkan dalam kitab tarikh. Maka tapi pembacaan ayat eh, Al-Qur'an yaitu surat Yasin ya. Eh, yang masyhur populer di kalangan eh, kaum muslimin wallahu alam atas kesahihannya ya Mungkin kita perlu periksa lagi ya uh, apa namanya uh, riwayatnya dan mungkin ini pertanyaan akan dijawab eh, pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Nah. Nah, sekarang khair dan untuk Abu Syarif yang berada di Tanjung Priuk mungkin Anda bisa menyimak pada kesempatan yang akan datang. Eh, mudah-mudahan ya dapat terjawab dari pertanyaan antum. Baik untuk selanjutnya masih di layanan telepon di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Mutia, Lampung. Mutia di Lampung. Silahkan Ibu Mutia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Hmm, pernah suatu saat anak itu menjual jilbab dan ada seorang ibu-ibu memesan jilbab yang eh, modal sekarang. Sedangkan anak Eh, memakai jilbab yang syar'i, yang lebar. Nah, kemudian anak dipesanin jilbab yang model sekarang dan anak pun menyampaikan anak tidak mau menjual jilbab seperti itu. Nah, nanti di hmm. akhirat berat tanggung jawabnya. Namun seorang ibu tersebut mendapat saya. Nah, akhirnya anak pun membelikan jilbab tersebut karena anak tidak mau berdebat apakah selanjutnya itu nanti pernah juga mengaku akibatnya mengenai jilbab-jilbab tersebut Ustaz. Nah. Baca Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, uh, ini masalah jual beli ya, eh, barang-barang yang multifungsi sebenarnya. Uh, ini jilbab dia dikenal dipakai di dalam rumah atau memang khusus dipakai di luar rumah. Itu dulu yang perlu kita perhatikan uh, tentang sifat jilbab ini. Kalau jilbab ini adalah jilbab yang memang dikenakan oleh pelakunya hanya untuk keluar rumah, ya. Tapi dia tidak syar'i, jilbab gaul dan sejenisnya, maka ini tidak boleh dijual. Tapi kalau jilbab yang itu dipakai biasanya di dalam rumah, tidak untuk keluar rumah, maka tidak mengapa dijual. Ya, tidak mengapa dijual. Ya, orang-orang memakainya untuk di dalam rumah. Pak ustadz Ustaz dipakai juga untuk keluar rumah ya salah juga. Salah bukan penjualnya. Mereka yang salah menggunakannya. Ya sama seperti kita menjual daster untuk pakaian dalam rumah ya lalu dipakai oleh pembelinya untuk keluar rumah ya, maka itu bukan salah penjualnya. Tapi kalau memang jilbab itu hanya dipakai untuk keluar rumah dan ia tidak syar'i maka tidak boleh dijual. Ya, seperti misalnya memang jilbab-jilbab gaul yang harganya mahal yang bisa dipakai biasanya dipakai untuk ke acara-acara tertentu perkawinan walima dan sejenisnya dan dia tidak syar'i maka jangan jual ya nah demikian karena kita akan masuk dalam bab taawun alal ismi wal udwan wallahu alam bisawab Nah, sekarang jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Baik, ada pertanyaan Ustaz Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Abdullah yang berada di Bogor. Ya Ustaz mendengar penjelasan tadi bahwa kita tidak diperbolehkan dengan uh, berdebat uh, kusir. Nah, bagaimana jika kita menemukan uh, subhat disebarkan baik melalui uh, internet ataupun artikel-artikel yang ada? Lantas apakah kita setiap menemukan subhat kita serahkan kepada Ustad atau kepada ahlinya untuk menjelaskan bantahannya? Mohon penjelasan Ustaz. Ya nasihat kita kepada para penuntut ilmu adalah tidak menyibukkan diri dengan perdebatan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ma ra'aitu syai'an adhhaba lid-din wala anqasu muru'ah wala asghalu lil qalbi minal khusumah. Tidak kami lihat, tidak aku lihat ya Eh, sesuatu yang dapat menghilangkan agama, merusak ataupun menjatuhkan harga diri dan menyibukkan hati selain daripada perdebatan. Jadi para penuntut ilmu hendaklah menjauhi ya majelis jidal ini. Apalagi di dunia maya yang gak jelas juntrungnya. Ya gak jelas siapa orangnya dan lain sebagainya hanya untuk menyibukkan kita saja, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Di milis milis yang biasa itu perdebatan sampai berhari-hari dan bahkan berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Memang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran. Dan kita juga nggak tahu siapa yang yang meladeni kita di sana, siapa lawan lawan debatnya dia juga nggak nggak tahu ya. Nah ini maka ini dapat jelas ya menyibukkannya, menyibukkan hatinya, menghabiskan waktunya. Maka pesan kita kepada para penuntut ilmu hendaklah menjauhi majelis-majelis perdebatan karena itu dapat menyibukkan hati mereka ya menghalangi mereka dan menahan mereka dari ya menuntut ilmu ya nah di samping itu itu juga dapat ya kalau dia lagi tidak mujur artinya setan masuk ya ke dalam celah-celah perdebatan itu dan merusak hatinya hingga akhirnya dia terpengaruh dengan syubhat yang dilontarkan di dalam majelis debat itu yang pada akhirnya jatuhlah ia ia ke dalam ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang sesat ataupun bid'ah-bid'ah wal billah. Ya maka kalau tidak jelas faedahnya apalagi para penuntut ilmu itu bukan waktunya bagi mereka untuk berdebat-debat seperti ini. Serahkanlah kepada orang yang mengetahuinya. Nah demikian ya. Nah jadi tidak perlu dilayani dan diladeni orang-orang yang memancing-mancing kita untuk debat kusir. Yang ingat sabda Nabi, aku menjamin bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan ya walaupun dia berada di pihak yang benar. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nah, sekarang jazakallah khair atas jawaban al Ustaz. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kedua. Ya Ustaz, bagaimana jika berdialog masalah agama yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa didampingi oleh seorang ustadz ataupun membahas sebuah buku yang dikarang oleh salah seorang ahlu, uh, ulama ahlu sunnah nah, bolehkah kita melakukan hal demikian ustadz Ya maksudnya kalau tujuannya untuk berdebat ya yaitu membacanya untuk apa? Untuk mendapatkan faedah ya untuk mengambil intisari faedah atau untuk memperdebatkannya benar atau tidak ya ya um, ingin mencapai apa namanya memberikan komentar taklik dan lain sebagainya di antara orang-orang yang tidak mengerti ini maka ini dijauhi ya dijauhi ya bagi para penuntut ilmu hendaknya fokus kepada buku-buku pelajarannya ya ya masing-masing sesuai dengan tingkatannya ya ini baru belajar usul salasah ya atau baru belajar buku-buku yang dasar sudah membahas tentang satu masalah ya dengan sekelompok orang yang sama-sama mubtadiin artinya pemula dalam menuntut ilmu yang ujung-ujungnya juga bertengkar ya bahkan tidak sedikit yang ujungnya itu menyalahkan ulama tersebut yang menulis bukunya ya ini salah ini si fulan ini salah ini syekh fulan nah ini eh, ini akan menimbulkan eh, pengapa namanya kita katakan eh, hasil yang tidak baik ya pengaruh yang buruk ya, ya hendaknya ini dijauhi. Tapi kalau membacanya untuk mengambil faedah, untuk ya, mengambil intisari, ya, mengambil kesimpulan, ya, untuk mempermudah di dalam memahaminya, itu silahkan. Ini namanya murojaah. Nah itu silahkan. Tapi untuk membahasnya, ya, membahas benar salahnya atau ingin mentakliknya, memberikan komentar dan sebagainya, nah ini dijauhi ini. Ya, ini hendaknya majelis seperti ini dijauhi ya, karena itu bukan ya bukan apa namanya bukan uh, lahannya ya itu bukan medannya itu bukan wilayahnya ya nah demikian laisa hadabi bi fadruji itu bukan sarangmu itu bukan wilayahmu pergi terbang nah demikian itu ungkapan bahasa Arab ya ya bagi orang-orang yang menangani sesuatu yang bukan merupakan wilayahnya nah demikian tapi kalau untuk mengambil faedah istifadah dari buku tersebut mengambil kesimpulan ya untuk memudahkan pemahaman itu silahkan nggak mengapa nggak mengapa wallahu alam bisawab Nah, sekarang jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami beralih beralih di layanan lain telepon baik di 0218236543 dan sudah ada yang masuk ya. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. dengan siapa di mana, Pak? Dengan Zainal di Kalimantan. Zainal di Kalimantan. Silahkan Pak Zainal. Nah, mau nanya Pak Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita diundang kan kayak satu hari dua hari kematian itu Ustadz diundang untuk datang ke ke rumah orang yang ahli bid'ah itu apa kita harus datangnya atau kita tolak Ustaz? Itu ya, kita datangi pada pada waktu yang lain, bukan pada waktu acaranya. Ya, ya, adapun acara-acara bid'ah ya kita tidak menghadirinya tentunya. Acara yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak mendatanginya. Namun ya orang yang kemalangan kita datangi untuk menyampaikan takziah pada kesempatan yang lain. Ya bukan pada acara itu. Ya sampaikan nasihat yang baik kepadanya. Ya beri uh, makanan ya, ya seadanya untuknya karena itulah sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkanlah bahwasanya sunnah Nabi itu lebih bagus bagi mereka, lebih agun, lebih, eh, agung, ya lebih anggun, lebih baik, ya lebih afdol daripada ya perkara-perkara yang diada-adakan oleh manusia. Nah itu harus kita tunjukkan kepada ya masyarakat awam agar sunnah dapat tegak dan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah itu dapat dikikis dan dihilangkan sedikit demi sedikit. Nah demikian. Ketahuilah bahwasanya uh, sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh paman roki aja. barang siapa yang uh, mengikutinya barang siapa yang ikut bersamanya maka dia akan selamat wallahu alam nah terima kasih banyak atas jawaban Ustaz demikian untuk Bapak Zainal yang berada di Kalimantan untuk selanjutnya masih di layanan lain telepon di 0218236543 halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Pak? Dengan Epi Ustaz di Jagakarsa. Bapak Edi. Epi Ustaz. Ya. Epi ya silahkan. Iya. Ustaz begini mengenai perdebatan Ustaz. Alhamdulillah hmm. Ustaz 8 bulan ini aneh mempelajari manhaj uh, eh, Alisunah wal Jamaah ini. Setelah sebelumnya dari tahun 93 berada di jamaah eh, jamaah-jamaah lain Ustaz. Tapi demi Allah hmm. Ustaz, 8 bulan ini yang merasa bahwa inilah manhaj yang bersih Ustaz. Manhaj yang ya, tidak memerlukan lagi rokyu Nah, cuman masalahnya ya. Ustaz, kebersihan manhaj ini yang aneh pahami dan rasakan bahwa kalau Ustaz sampaikan kajian-kajian tidak ada satupun yang bisa didebat Ustaz. Seakan-akan masuk itu iya. di depan aneh gitu Ustaz. Sehingga permasalahannya ya. banyak sekali teman-teman Ustaz yang masih mengatakan bahwa ini manhaj yang salah gitu. Antum bisa bodoh kalau berada di manhaj itu katanya. Lalu aneh nggak mau iya. berdebat Ustaz. Kenapa? Bagi Ana ini udah menjadi bukti yang jelas gitu. Tanpa perlu didebat pun manhas ini lurus gitu adanya. Dan nah, bagaimana Ustaz kita menghadapi orang-orang yang masih uh, berada dalam pemikiran seperti itu Ustaz? Artinya uh, pemahaman mereka masih mengagungkan atau mungkin masih membesarkan jamaahnya sendiri. Dan aneh ngerasa di sini bukan membesarkan jamaah Ustaz. Dengan membesarkan Islam itu sendiri gitu. Itu Ustaz. Ya. Nah. Uh, mohon uh, penjelasannya Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Fika barakallahu. Terima kasih banyak atas iya. pertanyaannya ya. untuk Bapak Evi di Jakarta. Iya. Silakan ya. Ustaz. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan keteguhan di atas sunnah. Amin. Kepada Pak Epi. Nah, dan ya muamalah kita kepada mereka, kepada orang-orang yang belum mendapatkan nikmat sunnah, belum mendapatkan hidayah sunnah adalah kita mendoakan mereka. Itu yang pertama. Karena hidayah taufik ilham itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberikan hidayah, taufik, ya, ilham kepada mereka, kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang dikehendakinya. Yang kedua, kita tetap muamalah kita kepada mereka adalah nasihat. Muamalah kita kepada mereka adalah memberikan nasihat ya memberikan nasihat yang baik sampaikan kepada mereka indahnya dan agungnya sunnah ya indahnya dan agungnya sunnah nasihati mereka dan yang ketiga ya jangan sekali-kali terpancing untuk berdebat dengan mereka karena itu hanya mendatangkan keraguan ya di dalam hati kita ya membuat kesibukan dalam hati kita sibuk hati kita kadang-kadang juga jatuh marwah harga diri kita ya dan tidak sedikit ya kita terseret kepada subhat-subhat yang mereka sampaikan di dalam majelis-majelis debat. Jadi jangan ya eh, ladeni ajakan mereka untuk berdebat, berdialog ataupun apapun namanya ya, ya dipancing ataupun dijebak untuk masuk ke dalam ya, area perdebatan. Nah, jadi nah, muamalah kita kepada mereka adalah nasihat. Ya, kita sampaikan nasihat, kasih buku. Kalau misalnya kita tidak kuat untuk bertatap muka langsung kepada mereka, kasih buku baca nggak dibaca yaitu hati ada di tangan Allah Subhanahu wa taala di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menggerakkannya. Kalau Allah gerakan untuk membaca buku itu walaupun kadang-kadang orang itu dikasih buku ya tentang manhaj salaf misalnya dia wah nggak suka ini dia, dia eh, apa namanya eh, kata-kata salaf aja dia anti mungkin dia dia lempar tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya petunjuk kepadanya untuk membaca buku itu ya di satu waktu kelak. Nah demikian. Jadi ya, banyak cara dakwah yang bisa kita sampaikan kepada mereka bisa melalui buku, bisa melalui CD ataupun VCD. Sekarang banyak ya dipakai ataupun kita meng, e, meng apa namanya mengupload kepadanya memberikan kepadanya artikel-artikel makalah-makalah ataupun e, rekaman-rekaman eh, MP3 dan sejenisnya kepadanya kepada mereka agar mereka dapat petunjuk kepada sunnah dan ya, hendaklah kita jadikan di hadapan e, ya, mata kita ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairon laka min humurin na'am Ya, seandainya engkau dapat memberikan hidayah kepada eh, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki kendaraan yang mewah. Ya, tunggangan yang mewah. Nah, demikian. Dan juga sabda Nabi, "Man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilhi. Barang siapa yang menunjukkan seorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengikutinya. Dan sabda Nabi, "Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam" falahu ajruha wa ajru man amila biha ila eh, wa la yunqasu min min ujurihim syai'a. Ya barang siapa yang mencontohkan satu ya, per, uh, sunnah yang baik kepada manusia, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Nah itu kita jadikan di hadapan mata kita dan pedoman kita di dalam berdakwah kepada mereka. Dan ingat jangan sekali-kali terjebak dalam majelis perdebatan ya dengan mereka. Wallahu alam bisawab. Nah, sekarang jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Baik, untuk selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz kami akan angkat di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Aulia yang berada di Malang. Ya Ustaz, eh, saya ma seorang mahasiswa yang masih kuliah dan kuliah di Fakultas Hukum yang dimana kami harus terus berdiskusi bahkan hingga perdebatan. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Karena itu merupakan penilaian dari dosen pula dan bagaimana uh, jika orang tua kita yang mengajak berdiskusi bahkan hingga uh, sering berdebat masalah agama ya karena orang tua tentunya masih mengamalkan eh, amalan-amalan yang di luar Islam dan subhat-subhat yang lainnya Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasannya. Ya, Allah alam kalau yang berkaitan dengan mata pelajaran sekolah ataupun kuliah ya ya apa namanya biasanya ada di situ memang eh, eh kita katakan eh, unsur-unsur eh, debat apalagi di apa namanya di eh, jurusan-jurusan eh, tertentu ya maka ya tentunya eh, kalau bisa dihindari dihindari sebenarnya ya karena itu ilmu dunia yang ya apa namanya kadang-kadang juga tidak bermanfaat ya, ya ilmu la, apa namanya ilmu hulayanfa fa wajah mengetahuinya tidak bermanfaat dan tidak tahu juga tidak memudorotkan nah demikian ilmu-ilmu seperti itu kalau bisa dihindari saran saya adalah dihindari ya kalau tidak bisa ya terpaksa mungkin dan kepada orang tua ya hendaknya kita harus berlemah lembut dalam berdakwah Ya, Al Hasan Al Basri mengatakan ya ahlas sunnah tarafaku rahimakumullah fa innakum min aqalin nas. Wahai ahlas sunnah, berlemah lembutlah. Semoga Allah merahmati kamu semuanya. Eh, karena kalian ya ahlus sunnah adalah min aqalin nas. Ya, orang yang paling sedikit pada hari ini. Maka kita harus menyampaikan nasihat dengan lemah lembut ya kepada apalagi kepada orang tua kita menyampaikan eh, kepadanya sunnah menyampaikan kepadanya agama manhaj salaf ya kepadanya nah kalau ya, pembicaraan itu ya tergiring kepada perdebatan maka hentikan ya hentikan jangan diteruskan ya cari kesempatan yang lain ya nah demikian cari kesempatan yang lain ya nah demikian hit and run istilahnya ya pukul lari begitu sampaikan ya kalau sudah sampai kepada perdebatan tinggalkan ya ya hentikan pembicaraan sambung pada pertemuan yang lain karena ya kadang-kadang kebenaran kebenaran itu berat ya maka janganlah diperberat dengan cara kita yang salah pula ya seperti uh, perkataan Syalbani kepada murid-murid beliau ya innal inna innal haq takil sesungguhnya kebenaran ini berat maka janganlah diperberat lagi dengan cara kita yang salah dan keliru nah demikian ya nah jadi kita juga uh, harus e, mengetahui kapan kita harus menyampaikannya. Ya, pilih momen yang tepat. Nah, misalnya orang sedang marah-marah, ini jangan kita sampaikan nasihat yang pedas kepadanya. Ya, redam dulu kemarahannya. Ya, hilangkan ya, hilang dulu kemarahan darinya. Ya, pergi dulu kemarahan itu darinya, baru kita sampaikan nasihat. Jadi pilih momen yang tepat. Itu termasuk salah satu di antara kaedah-kaedah di dalam menyampaikan nasihat. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, ya, sekarang jazakallah khair atas jawaban oleh Ustaz. Dan seperti yang telah diberitahukan bahwa pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin ada satu kesimpulan atau pesan yang disampaikan kepada para pendengar sekalian? Ya, eh, para pendengar yang berbahagia, Alhamdulillah pada hari ini kita telah membahas dosa besar yang ke-60 yaitu haramnya berjidal, berdebat. Ya, eh, tadi kita sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara tegas melarang dari eh, jidal dan perdebatan. Ya, dari jidal dan perdebatan. Ya, kecuali perdebatan yang tujuannya untuk ya menyampaikan kebenaran, untuk mengukuhkan kebenaran, ya dan untuk membela kebenaran dengan cara yang baik, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Nahl, "Wajadilhum billati ahsan." Nah, demikian. Yang kedua, ya, eh, dilarang kita secara tegas dan keras ya mempertentangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala satu sama lainnya ya karena ini ya dapat menimbulkan keraguan ya manusia terhadap Al-Qur'an nah dan kemudian yang ketiga ya eh, hendaknya kita eh, mau ya meninggalkan majelis perdebatan ya tidak keberatan untuk meninggalkan majelis perdebatan walaupun kita berada di pihak yang benar karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin bagian tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan majelis perdebatan ya meskipun dia berada di pihak yang benar ya wallahu alam bisawab nah demikian saja mungkin ya, pertemuan kita pada hari ini lebih dan kurang saya mohon maaf أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم